من ينذكى الإمام القاضي العلم مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فنحتياطا yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan fakirkan tentang agama yang agung dan mulia ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan fakihkan baginya tentang agamanya. Hadirin jamaah yang mulia, tatkala seseorang semakin dia paham kepada agamanya, maka tentu banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan baginya. Sebagaimana hadirin jamaah yang mulia, menuntut ilmu, memahami agama, perkara yang wajib. Hadis cerita tentang Ibnu Malik yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Menurut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslimin baik dia laki atau wanita. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah beliau tentang penjelasan hadis tadi apa maksudnya? Bahwa setiap muslim wajib untuk mendalami dan mempelajari agamanya. Dan apa tujuan dan maksudnya? Maka beliau menjawab, Yajibu ayat lubat minal muluni ma yakumu di dinahu. Wajiban yang dimaksudkan oleh Rasul tadi, kata Imam Ahmad Rahimullah, maka wajib tiap-tiap seorang muslim bahwa dia belajar dari ilmu-ilmu yang dengan sebab ilmu tadi supaya tegak agamanya. Jadi dia menyatakan bahwa wajib bagi tiap-tiap muslim bahwa dia mempelajari dari ilmu-ilmu yang dengan sebab ilmu-ilmu tadi supaya tegak agamanya. Jadi kalau masing-masing muslim ini agamanya tegak, maka tentu kemaslahatan, keberkahan. Karena kalau agama masing-masing pribadi muslim itu tegak, maka berarti masing-masing pribadi muslim jadi taat kepada Allah. Maka muncul sifat takwa kepada Allah. Sementara tatkala kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka itu menjadi sebab dibukakannya keberkahan yang ada di langit dan bumi. Jadi itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, cuma yang mulia, kita Alhamdulillah di antara salah satu ilmu yang kita pelajari tentang permasalahan akidah al islamnya. Maka kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya apa itu akidah, yaitu hukum dhihni al jazimus Hukum yang berkenaan tentang hati, keimanan yang ada pada hati, keimanan, keyakinan yang pasti atau pula. Berarti sebuah keyakinan yang dibangun dengan hati kita dengan keyakinan yang pasti. Yang pula apabila sesuai dengan kenyataan, maka berarti benar. Apabila menyisihi kenyataan realita yang ada, maka berarti salah. Sebagaimana telah dicontohkan. Nah, hadirin jamaah yang mulia, kita membahas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Apa itu rukun? Juga kita telah ketahui bersama. Adalah sesuatu yang dengannya menjadikan sempurnanya sesuatu. Dan apabila tidak adanya sesuatu itu, akan menjadi batannya sesuatu itu. Sebagaimana sholat akan menjadi sempurna apabila ada ruku', ada sujud, baca surah Al-Fatihah. Dan dia masuk di dalamnya. Kalau sampai rukuk, sujud, sebagaimana suratul Fatihah tidak ada tatkala kita sholat, maka menjadi batallah sholat kita. Islam, karena kita membicarakan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Berarti yang menyebutkan tentang bagian-bagian perkara-perkara yang menjadi sempurnanya Islam seseorang. Sehingga sampai ada satu bagian, ada satu macam rukun tadi hilang, tidak ada, maka menjadi Islamnya tidak sempurna. Atau bisa jadi Islam dia menjadi mata. Maka hal hadirin jamaah yang mulia, lagi kita mempelajari arkan Islam, maka memberikan sebuah konsekuensi agar keislaman kita menjadi baik benar dan sempurna. Itulah harapannya. Makna al-Islam sudah kita kita bersama. Maka al-Islam maka dikaitkan dengan dinul Islam. Hati makna dalam bahasa diambil dari firman Allah Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di situ ada kalimat hati. Artinya apa? Allah adalah raja, penguasa pada Yaumuddin, hari-hari pembalasan. Karena manfaat di sana adalah hari-hari balasan amal bagi seluruh hamba. Sehingga di zaman yang mulia, tatkala seseorang meyakini adanya diri Islam, maka dia yakin betul bahwa seluruh jerih payah amal manusia akan mendapatkan balasan. Maka ini bagian daripada iman, bagian daripada aqidah, bagian daripada dasar-dasar pokok-pokok agama. Al-Islam punya dua makna. Makna umum, makna khusus. Sehingga Islam ada arti secara umum, yaitu pengabdian diri seorang hamba yang ditujukan hanya kepada Allah dengan cara apa yang Allah syariatkan. Sejak Allah mengutus Nabi dan Rasulnya sampai yaumul kiamat. Jadi, tatkala orang ingin berbakti, tatkala orang ingin mengerti, Tatkala orang ingin beribadah kepada Allah, maka tentu dengan cara syariat Allah. Syariat Allah maka dituntun kepada para nabi dan rasulnya. Itulah Islam secara umum. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah Islam. Dia tunduk, dia patuh, dia mengerti, dia beribadah dengan syariat aturan-aturan Allah yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Rasul Ibrahim. Adapun Islam makna khusus, yaitu pengertian diri, peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara syariat sejak diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan-aturan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapus daripada syariat aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Sehingga syariat Nabi kita Muhammad Sallam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallam adalah sempurna dan paripurna. Al-yawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا pada hari ini al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum kata Allah aku telah sempurnakan bagi kalian agama untuk kalian agama apa maksudnya Islam syariat siapa? شيئا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Wa asmantu alaikum ni'mati. Dan hari ini pula kata Allah, Aku telah cukupkan, sudah cukup atas kalian nikmati nikmatku kata Allah. Dan yang ketiga, wa raditu lakum al-islam dan hari ini pula kata Allah, aku telah ribut. Untuk ganjil. nah, walau itu lakumul, al-Islam Nabiya, Islam menjadi agama. Islam, yang maksudnya syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syariat-syariat dahulu telah mensuhun, dihapus Mana yang menghapus syariat tatkala Nabi sejak diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga dari pada surah Al-Imran pada ayat 85 maka itulah makna barang siapa mencari Islam nah dan siapa mencari agama selain Islam maksudnya mencari aturan syariat selain aturan syariat Nabi kita Muhammad, maka tertolak. Ini hadirin jamaah yang mulia. Kemudian tentang kenapa kok ada rukun-rukun Islam? Kok ada kita ketahui ada nama rukun-rukun Islam? Maka kita tahu tentang rukun-rukun Islam ternyata juga datang syariat yang agung dan mulia. Yaitu tatkala disebutkan dari hadis kita tentang hadis Jibril. Sementara kita tahu Jibril salah satu malaikat Allah. Malaikat adalah utusan Allah. Dan Jibril khusus dikhususkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat Allah lewat beliau kepada para nabi dan rasul. Sehingga tentang hadis Jibril ini, hadirin cuma yang mulia, maka beliau datang kepada Nabi. Dalam profil yang sangat indah. Berpakaian yang indah. Berdandan indah. Dan ini ada adat yang mulia. Dia datang duduk mendekat kepada Nabi sehingga lutut dia di apa namanya disandarkan kepada lutut Nabi Rasulullah begitu dekat kemudian hadir peristiwa itu kemudian dia bertanya Jibril bertanya ini hadis sehingga pertanyaan mengandung pengajaran ini ya Muhammad akhbirni عن الإسلام Wahai Muhammad, ajarkan, beritakan kepadaku, habarkan kepadaku tentang Islam. Tentang Islam. Kemudian hadis, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama Jibril, beritakan sampaikan kepada aku, jelaskan kepada ku Islam maka Nabi pun menjawab Al-Islam Islam itu anta syahadat Allah ilaha illallah kalau kalian ingin tahu tentang Islam dan apa itu Islam anta syahadat hendaklah engkau bersaksi Allah ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada ilah. Apa makna ilah? al maru Artinya berarti kalian tidak bersaksi sesungguhnya tidak ada yang disembah. Kita adil hamba perbuatan kita apa Mengibadahkan. Siapa yang kita ibadahi? makbul adalah Allah. Malakit pelaku. makbul yang dikenali pekerjaan. Sehingga Allah. Sehingga al-ilahu kalau bahasa kita dimanakan Tuhan. Tetapi ini makna yang sempit. Tetapi menurut agama namanya al-ma'bud atau al-ma'lum. Al-Ma'bud, al malub Sesuatu yang dicondongi, yang dicenderungi oleh fitrah manusia. Sehingga Islam kata Rasul, Antasyhada an Allah ilaha illallah. adalah kalian bersaksi. Sesungguhnya, dengan kalimat penegasan, kalimat kesungguhan dan benar-benar, hendaklah untuk benar-benar bersaksi Sementara hadirin, yang namanya orang bersaksi, bukan hanya sekedar lisan, tapi butuh kesungguhan dan butuh kejujuran. Dan tentu butuh bukti kebenaran. Berbeda tentu dengan istilah tatkala ada semacam perang peradilan. Mungkin Allah alam. Bisa saja saksi itu ada terjadi manipulasi. Allah alam. Kita tidak berbicara kalau lucu tentang itu. Tetapi makna yang dimaksudkan, antasyahada agar engkau bersaksi tadi, maka hadirin, ternyata kita mengingatkan bagaimana dulu tatkala kita berada di dalam rahim kita, masih di dalam alam ruh, alam rahim. Berarti pada usia 4 bulan 10 hari maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Di sana Allah sebutkan Allah meminta kesaksian. Alastu birabbikum bukankah aku Rabbmu karena kalimat Rabb juga bisa dimaknakan ma'bud. Nah, artinya yang diibadahkan. Nah, bukankah asmaku? Apa jawabannya? Semua jenis-jenis, semuanya tanpa terkecuali. Kalau bala ini, Mereka dengan kalimat jelas. Berarti semua. Ya? Karena dengan kalimat ini Allah tu birabbikum. Bukankah aku Allah adalah roh kalian kalian. Juga bentuk jelas. Artinya orang kedua diajak bicara. Berarti siapa? Janin-janin semua. Ternyata janin-janin tadi, walu, mereka menjawab. Dan jawaban itu hadir tidak ada unsur paksaan demi paksa. Kalau mereka menjawab benar, ya Allah, syahid benar kami bersaksi. Si hadir jamaah yang mulia, Rasulullah SAW pun bersabda, "Kullu mauludin yunus ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Dia memiliki tauhid. Dia dulu pernah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah satu-satu Rabbnya, satu-satunya Rabbnya, satu-satunya yang pernah untuk ibadah yang disembah. Jadi ini hadirin, kita yang mulia. Berarti sebenarnya kita kalau kemudian kita belajar ini untuk mengulang kembali, murojaah, mengingat-ingat kembali tentang dulu bagaimana peristiwa kita, dulu kata kita berada dalam alam ruh. Nah, kan? sehingga terkadang pun di dunia, terkadang kemudian Allah pun menurunkan syariat ke Nabi kita Muhammad juga menjelaskan secara gamblang bagaimana Islam itu sebenarnya. Antasyhadu an la ilaha illallah Artinya hendaklah kalian bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan di hakim yang sebenar-benarnya illallah kecuali siapa? Adalah Allah. Hadirin jemaah yang mulia, ini penting bahwa makna la ilaha illallah disebut dengan apa? Kalimatul ikhlas. Kalimat ungkapan-ucapan yang menunjukkan ketulusan hati. Kejujuran hati. Inilah mesti. Jadi tidak cukup kalau kita hanya saja. Sehingga disebut kalimat ikhlas. Sehingga punya konsekuensi. Sudah disebutkan, karena disebut kalimat ikhlas, dia terkandung dua rukun. Kalimat apa jadi? La ilaha illallah. Rukun yang pertama nafyu fi awalnya dia harus meniadakan secara umum. Rukun yang kedua wa ikhbatu khafid fi akhirnya. Dia harus menetapkan yaitu yang kalimat rukun kedua. Yang pertama adalah meniadakan secara umum sesembahan-sesembahan selain Allah. Dengan kalimat mana ada? La ilaha. Ini rukun pertama. La ilaha. Tidak ada. Sebenar-benarnya ilah bumi. Kemudian rukun kedua ditetapkan secara khusus illallah kecuali hanya Allah. Ya hadirin, jemaah yang mulia, itu rukunnya. Rukun pertama apa? Meniadakan baginya wajib ilah-ilah sesembah-sesembah selain Allah harus ditiadakan semua. Sementara mungkin manusia banyak punya sembah. Banyak eh? banyak. Tapi kita tak kalau mengatakan tentang la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Berarti kita tidak boleh lagi meyakini, mengimani sesembahan-sesembahan yang ada di bawah bumi ini apapun. Dan kita wajib menetapkan isbatan illallah hanya Allah saja. Sehingga hari ini kalau seseorang dia mengimani Allah. dia beribadah kepada Allah. Tapi dia masih beribadah kepada selain Allah. Masih meyakini kepada ilahnya selain Allah. Berarti gimana? Belum sempurna. Dan tidak masuk. Berarti dia termasuk orang yang mengucapkan kepada ilah ilah Allah. Apa dalilnya? Ayat lanjutan daripada surah ah, ayat kursi pada ayat 256 itu maknanya antashhada illa antashhada an la ilaha illallah itu yang disebutkan konsekuensi yang sebenar maknanya. Pertama, wa may yakfur wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la tusawalaka. Barang siapa saya antum mengkuburi, mengingkari tohu. Apa itu tohu? Sesuatu yang diibadai selain Allah. Dia senang, dia cinta, dia ridho, dia taat. Itu namanya tohu. Sehingga barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah, wa yu'min billah dan hanya menetapkan meyakini iman bahwa semuanya ibadah Susumbang itu hanya Allah. Maka apa kata Allah? Fakat kita zakat mau urwatil wusqa. Maka sungguh berarti dia telah ada memegang teguh kali yang kokoh urwatil wusqa yang tidak akan pernah putus. Nah, jadi ayat tadi menjelaskan tidaklah sempurna kalimatullah tidak ilallah seseorang kesaksian seseorang itu la ilaha illallah sampai dia badani harus mengingkari, harus meniadakan sesembahan, sesembahan yang ada di muka bumi semuanya harus ditinggalkan. Dan dia harus menetapkan pada dirinya dan penuh dengan konsekuensi hanya Allah yang dia ibadah. Ini hadirin. Kemudian Rasul menyebutkan setelah an tasyhadu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله dan hendaklah engkau pula bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah apa maknanya wa anna Muhammadan arsalahu Allah li tablighi dinah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah akan menyampaikan agama Allah itu maknanya dan memiliki kandungan harian kalian mencintai Rasulullah Muhammad di atas kecintaan kalian dan berbagai macam berbagai macam kecintaan Jadi makna wa anna Muhammad Rasulullah kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Kita mencintai istri kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita pula mencintai harta kita. Kita mencintai mungkin apa yang kita miliki. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada yang tadi, maka Sebaliknya, sebaliknya. dan kita kepada mereka, mereka jadi harus itu berada di bawah dan kita harus kecintaan kita di atas kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mentahatinya. apa yang diperintahkan kita meninggalkan apa yang dilarangnya kita pun membenarkan seluruh berita-berita yang dibawanya apakah berita itu sudah berlalu apakah berita itu akan terjadi. atau mungkin akan terjadi. Apakah itu bisa kita saksikan atau tidak bisa kita saksikan? Dan kita pula beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa? Yang diajarkan, disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin, ini penting. Sehingga Islam rukun pertama. Antasnada Allah an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah. Perintah itu hadir mengandung bahwa seluruh amal ibadah kita akan diterima atau tidak diterima maka tergantung pada dua kalimat tersebut. Dan rukun-rukun Islam berikutnya maka mengikuti kejujuran, kebenaran, dua kalimat ini. Yang pertama, ibadah kita harus dibangun di atas ikhlas karena Allah. Benar-benar kita tujukan hanya untuk Allah. Dan yang kedua, harus berada dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun kedua, watuqimas salat. Rukun Islam yang kedua, watuqimas salat. Kalian menegakkan sholat. Tu'tiyaha bi'arkaniha bi'itmi'nan wa khusyuh. Kalian yang disebut dengan menegakkan sholat, kalian tunaikan dengan menunaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan penuh tumak minah Kalian lakukan dengan tenang. Tidak tergopoh-gopoh. Tidak tergesa-gesa. Karena kalian sholat itu intinya. Wa Dan kalian dengan cara yang khusyuk. Kalian hadirkan jiwa dan hati kalian. Sehingga hadirin Rasul mengajarkan kita berjamaah sholat. Misal sudah iqamah. Imam sudah dan ikhram. Kita masih di bawah. Tidak boleh kita lari-lari. Tidak boleh kita terkubur-kubur Kenapa? Bukankah kalau orang terkubur-kubur dan kemudian dia terkesa-kesa, akhirnya detak jantung semakin keras. Sehingga sholat tidak tenang. Takbir kadang-kadang masih di Tidak demikian yang diajarkan Rasulullah Kenapa? inti sholat adalah tenang. Sehingga Aqimus sholat didikir. Tegakkan sholat untuk mengingat siapa? Mengingat Allah. Sehingga tenang. Tinggal cuma ingat. Sehingga Rasul pun mengajarkan apabila kalian mendatangkan sholat, adalah kalian itu wal wiqar. Kalian tenang dan pelan-pelan saja. Apa yang kalian jumpai kalian ikuti. Apa yang kalian terluputkan, kalian sempurnakan. Begitulah hal ini, siapa yang mulia. Salah satu adat-adat yang memang perlu kita ketahui bersama. Nah, jadi, maka oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk mendekatkan sholat seperti Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aytumuni Sholatlah kalian Nah, seolah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku sholat. Rasul memerintahkan kita untuk melakukan sholat bagaimana seperti kita melihat Rasul sholat. Timbul pertanyaan, gimana Ustaz? Saya nggak pernah lihat Rasul. Caranya kita melihat hadis-hadis tentang yang menjelaskan bagaimana kehidupan sholat Rasulullah. Ini hadir. Jika kita diberikan untuk belajar, membaca. Atau mungkin kita bertanya. Kalau ada musyidah, ada yang kita ragu dalam sholat kita. Ya? Sehingga ada di antara ulama, ahlul hadis, salah satunya, Syekh Muhammad Nazirin Al-Zahir. Susahnya sebutkan hadis-hadis tentang sifat-sifat sholat Nabi. Sifat صلاة ini من takbir, ilat التسليم كأنك تراه sifatnya salat Nabi. Mulai takbir atau ihram sampai salam. Nanti kalian telah membaca kitab itu seperti kalian melihat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan ini salah satunya kalau orang itu ingin khusyuk termasuk apa? caranya. Bagaimana takrib? Bagaimana sedekah? Bagaimana sujud dan rukuk? Demikian hadirin channel yang mulia. Nah, jadi kita seperti itu. Sehingga supaya kita juga berusaha untuk bisa pas. Ini penting. Dan sholat hadirin cuma yang mulia perlu kita tegakkan. Perlu kita perhatikan. Sehingga bukan hanya sekedar betul seturan saja. Yang penting hilang wajibnya. Bukan itu. Tapi betul-betul kita menikmati. Kita berbahagia dengan sholat. Karena sholat ini diturunkan oleh Allah. Syariat ini agung dan mulia. Bahkan syariat ini diturunkan dengan cara mubasyarah. dunia wasitatin. Langsung tanpa perantara. Kalau turunnya wajib puasa, turunnya wajib zakat, turunnya wajib haji lewat Jibril. Tapi sholat mubasyarah langsung peristiwanya Mi'raj Masya Allah. Sehingga Rasul mengatakan, tatkala kalian sholat, hendaklah kalian seperti Mi'raj. Naik. Karena kalian ini berkomunikasi dengan Allah. Tatkala kalian sholat, hendaklah kalian seperti orang yang mau berpisah. Masya Allah. Hadirin. Maka Allah memuji. Sungguh berbahagia. Orang yang mukmin. Alladzina fi salatihi khasyi. Mereka adalah orang-orang yang memang khusyuk di dalam salatnya. Memang khusyuk ini kata Allah benar Kecuali orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Akidah yang benar dan mereka sholat di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat kita hati ini perlu ditegakkan. Kenapa? Karena yang akan menentukan seluruh amal-amal kita baik atau tidak. Dan bahkan nanti yang akan dihisab oleh Allah pertama kali amal kita adalah sholat. Jadi nanti fotokopi kita ini kelihatan itu sholat dulu. Jadi belum yang lain. Soalnya dunia kan ada ya. Kita punya asli fotokopi. Begitu ya. Nanti kita sudah begitu. Nah, fotokopi yang kelihatan sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal akan yang baik. Kalau kemudian tidak baik, maka tertanda tidak baik. Nah, maka oleh sebab itu, kita jangan sampai hanya wajib saja. Yang sunnah perlu juga dilakukan, terutama sholat sunnah rawatib. Tertib-tertib yang mengikuti apa? Wajib kita. Ada bakti, ada kopiyah. Kenapa? Kalau nanti dalam hadis disebutkan, tatkala Allah menghisap sholat nanti manusia jadi ternyata wajibnya kurang. Allah perintahkan kepada malaikat apa? Yang sunnah. Coba malaikat yang sunnah. Sehingga sunnah yang kita kerjakan menjadi penutup, penyempurna, menembel wajib kita yang kurang. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar, ternyata bahwa sunnah ini bukan dinilai dari matematik ya. Kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan. Ternyata di dalam manfaat yang disebutkan dalam hadis menyempurnakan yang kurang dari yang wajib. Masya Allah. Jadi kita harus jaga. Bahkan bagaimana hadis daripada Ummu Salamah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sepuluh rokaat pagi dan siang hari Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Tapi itu sholat rawatib. Dua rakaat atau empat rakaat sebelum duhur. Dua rakaat ba'da duhur. Dua rakaat ba'da maghrib. Dua rakaat ba'da isya. Dua rakaat sebelum subuh Insya Allah. 10 atau 12 bekas. Nah, ini ya, berikut. Jadi ini hari ini, Masya Allah, bagaimana Sekarang kita koreksi sholat kita. Karena Rasulullah SAW di waktu peristiwa kerja syekh diikuti dengan sholat. Sambil mengatakan, Ya Bilal, tarihna sholat. Bahagiakan aku dengan sholat. Hiburlah aku dengan sholat. Jumilat li as-salatu kurratu aini. Karena sholat Allah jadikan di dalam jiwaku sebagai penghibur dan membahagiakan diriku. Ini hati. Jadi kalau kita nilai sumpah, sholat. Ada masalah, sholat. Dia nilai ini. Ya, ada masalah problem keluarga. Wa iyadzubillah. Apalah itu. Ya, ini bukan solusi. Masuk masjid. Ini yang insya Allah. Nah, ini. jadi, nah ini menegakkan sholat. Ingat, menegakkan Ya, jadi menunaikan rukunnya dengan baik. Jadi sholat mestinya harus rumahnya. Ini penting. Sehingga Alhamdulillah kalau kita bisa artinya, oh itu lebih bagus. Kalau bisa artinya, tapi tidak wajib. Tapi kalau bisa lebih bagus. Sehingga kita bisa menyimak. kita gitu ya? Nah, kemudian rukun yang ketiga. Waktu tidak Kalian mendatangkan zakat. Artinya ada membayar zakat. Maksudnya ada ini. Zakat yang wajib. Disebut zakat malu. Zakat harta. Zakat perniagaan. Zakat pula pertanian. Dan yang disebutkan di dalam kita kita fikir. Cuma di sini diberikan contoh. Apabila seorang muslim punya emas murni 85 gram. Tapi ini murni loh ya, 24 gram. 85 Ada Adapun kalau yang 20 persen, 18 persen, itu ada ukurannya ada. Kalau dia memiliki itu emas atau mungkin uang yang nilainya nisabnya dengan nilai nisab materi. Maka dia keluarkan dua setengah persen setelah masanya satu tahun. Jadi misal kalau kita tampokkan misalkan Ramadan, kita punya uang. Nanti masuk Ramadan, uang kita sudah satu nisab sama boleh gram. Murni tadi, boleh gram. Maka dikeluarkan berapa? setengah persen. Hadirin, zakat itu Masya Allah. Untuk apa hadirin? Untuk membersihkan, mensucikan harta kita. Dan itu memang ada hak untuk orang-orang berhak. Jadi Allah menjaga harta-harta kita rezeki itu untuk dijaga dengan biasa katanya. Dan itu insya Allah tidak Tidak ada dalam sejarah orang bayar dekat jadi miskin. Tidak ada, tidak ada. Alhamdulillah dilipat gandakan oleh Allah. Dan Islam ini mudah. Misal kalau sekarang, misalkan Alhamdulillah tahun ini kita bisa Ternyata nanti tahun depan kurang dari besok Minta gajib bayar. Islam gampang. Jadi yang dibayangkan, kita butir berat sekali. Ya, Islam gampang. Kalau anak kita bertahun berikutnya dia sampai bisa tidak wajib banyak. Hanya mereka yang wajib. Jangan mempersulit diri. Nah, ada yang zaman yang mulia. Jadi, itu ya, baru pertanyaan kalau kita tidak paham. Jadi kadang-kadang sekarang ada yang mungkin terlalu ruwet, macam-macam. Gimana ya? Saya beli mobil itu zakat enggak? Saya beli rumah itu zakat enggak? Hadirin jamaah yang mulia, kalau memang rumah itu menjadi invest. Dan itu memang istilahnya kita bisnis properti. Dan ada hasil yang lain. Ke rumah di tempat yang nggak ada wajib. Kendaraan juga begitu. Kalau antum itu lengkar. Atau antum mungkin punya showroom bisnis. Ya wajib. Kalau sudah satu tahun ada nisok. Kan begitu. Bisnis ataupun Alhamdulillah antum punya uang begitu. Tapi kalau ini tidak hadirin, ya tidak. Ini Islam. Hingga para ulama berpikir tentang masyarakat profesi ini hal-hal yang terjadi kontroversi kalian sama yang mulia. Islam intinya adalah mudah. Membayar zakat. Untuk apa? Membersihkan. Dan orang memberi zakat didoakan, diperintahkan, disanakan khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kan begitu? Untuk membersihkan. Wasalli alaihi. doakan mereka selawat. Doakan mereka. Kenapa? Inna salata tasakamun lahum. Karena doa-doa kalian wahai pengelolaan masjid akan membahagia ketenangan mereka. Masya Allah. Ini hadis. Kemudian yang keempat, watasuma Ramadan. Puasa Ramadan makruf kita. Jadi puasa yang wajib ada puasa Ramadan. Puasa yang kedua puasa nazar. Tapi di sini yang wajib mengukuhkan Islam puasa Ramadan yang kita mau. Dan tentu kita harus pahami secara mendalam. Nah, kemudian hadirin yang kelima, watahujjan baik bin tata'ta ilaihi sabila. Kalian yang kelima rukunnya wajib atau kalian berhaji di Baitullahil Haram. Jadi kalau haji di Baitullah saja ya, di Masjidil Haram, tidak ada lagi haji Enggak benar kalau haji itu di Medina, salah. Saya mau haji ke Medina, Betul atau salah? Salah. waktu itu di Masjidil Haram. Saya mimpi ke Masjid Nabi mau Keliru. Habis. Jadi enggak ada hubungannya. Sah atau tidaknya haji umrah seorang. Aku ke Madinah tidak sah. Jadi enggak ada hubungannya. Seseorang haji umrah tidak ke Madinah tidak apa-apa. Cuma memang ada sunnah di sana menjaya Masjid Nabawi bukan kuburan Nabi, biru Jangan kebalik. menjaya masjidnya Nabi bukan kuburan Nabi. Kuburan Rasulullah itu tidak ada istimewanya. Oh, kalau usul kuburan kawan Nabi itu khusus berarti istimewa. Tidak ada. Salah. Cuma memang itu kuburan Rasulullah memang dijaga supaya orang tidak dulu. Itu saja. Tapi nggak ada kekhususan loh bagi gubernur nabi nanti kita sampai ke sana kita nanti akan dapat waktu khusus besar pun nggak ada sama Begitu ya? Nah, bertolak itu. Haji ke Baitullah Haram bagi yang mampu menuju ke sana. Apa maknanya? Pertama, dia mampu karena sehat. Karena sehat. Yang kedua, ia punya harta kelebihan dari kebutuhan untuk dia dan keluarganya nafkah. Haji, anaknya tidak bayar SPP.